الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah peserta kegiatan kerja bakti dalam rangka pengecoran di Ma'had Al-Ittiba' Sumbiuh Banyumas rahimakumullah di dalam surat At-Taubah surat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang perang Tabuk. Di dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat infiru berangkatlah berperang bersama Rasulullah menemani Rasulullah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khifafan wa thiqalan dalam kondisi kita merasa ringan untuk berangkat ataupun berat masing-masing orang tentu memiliki kondisi yang berbeda tetapi apapun kondisinya susah senang sulit lapang Nah, tetap berangkatlah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang sama selanjutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah kalian di jalan Allah, berjihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dengan harta yang kalian punya, juga dengan diri kalian. Fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah yang terbaik untukmu kalau seandainya kalian mengetahui hakikat dari perjuangan itu. Nah, ini semangat para sahabat. Semangat mereka untuk menjalankan ibadah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kerangka fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa ketika kita melaksanakan ibadah terkadang ada rasa berat yang menggelayut. Kadang-kadang ada rasa susah untuk melanjutkan. Ya, capek, lelah. Maka dalam ayat tadi Allah Azza wa Jalla menuliskan infiru khifafan wa Berangkat. Nah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat. Di lain pihak orang-orang munafikin berusaha untuk mengembosi semangat para sahabat Rasulullah SAW dengan berbagai cara, dengan berbagai isu, nah, dengan berbagai isu. Nah, salah satu isu yang mereka tebarkan orang-orang munafikin maksudnya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan hakikat mereka dalam surat At-Taubah, mereka mengatakan apa? Wa qalu la tanfiru fil har. Mereka mengatakan ya kalau berangkat perang ya berangkat tapi jangan waktu musim panas seperti ini. La tanfiru fil har. Nah, kita bukannya menolak, kita bukannya enggan melaksanakan perintah Rasulullah, tapi mbok ya pilih-pilih waktu. La tanfiru fil Jangan berangkat berperang pada musim panas seperti ini. Nah, ini kan isu yang dihembuskan orang-orang munafikin untuk apa? Melemahkan semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena orang-orang munafikin memang tidak memiliki semangat untuk beribadah. Ya'tadziruna ilaik. Mereka selalu minta uzur, minta uzur, minta uzur. Nah, sehingga Allah Azza wa dalam surat At-Taubah terangkan kondisi mereka dan keadaan orang-orang yang beriman. Nah, la billahi wala Orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berangkat dalam perang Tabuk adalah orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah dan kepada al-yaumil akhir. Adapun orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada al-yaumil akhir, la yasta'dzinuka alladziina yu'minuuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, tidak akan mungkin minta izin kepadamu. Artinya mereka mampu, mereka bisa, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada al-yaumil akhir. Hamba yang seperti ini kondisinya akan menyambut seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kondisi orang munafikin. Selain mereka tidak ikut serta, juga berusaha melemahkan semangat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan mereka macam-macam lah. Nah, di antara yang disebutkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengatakan, wah kami takut kalau berangkat ikut berangkat berperang bersama Nabi Muhammad dan kaum muslimin memerangi orang-orang Romawi, nanti kami tergoda dengan wanita-wanita Romawi. Wanita-wanita dari negeri Syam. Mereka akan cantik, jelita, putih, tinggi, semampai. Jadi mereka beralasan tidak berangkat perang. Kenapa? Takut tergoda dengan wanita-wanita kafir. Nah, Allah Azza wa Jalla membantah isu mereka ini ala fil fitnati saqatu. Justru karena mereka tidak berangkat itu, mereka terjatuh dalam fitnah, dalam godaan. Nah, mereka berusaha menghindar dari fitnah. Fitnah di sini yang mereka maksud adalah godaan nah, dari wanita-wanita Syam, wanita-wanita Romawi saat itu. Allah Azza justru mengatakan ala fil fitnati saqatu. Justru mereka terjatuh dalam fitnah dengan sikap mereka yang akhirnya tidak berangkat mengikuti perang Tabuk. Nah, ketika orang-orang munafikin menyampaikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qalu la fil har." Kalian kalau berangkat berangkat perang ya berangkat, tapi mbok ya jangan pada musim panas seperti ini. Carilah musim yang memungkinkan kita berangkat ini susah ini dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan pada saat itu mengingatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firmannya, nya "Qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun." Katakan ya Muhammad sebagai sebuah jawaban, sebagai salah satu prinsip yang harus dipegang setiap muslim dalam beribadah. Prinsip seorang muslim dalam beribadah kalau dihadapkan dengan berbagai macam kemungkinan, halangan, rintangan. Nah, dalam masalah ini adalah panas yang menyengat. Allah Azza wa mengatakan jawabannya, naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahannam itu apinya jauh lebih panas daripada panasnya dunia. Nah, artinya kita berpanas-panas ria, ya, kita dijemur di bawah matahari, disengat oleh sinarnya. Nah, mereka para sahabat yang berangkat berjihad dari Madinah menuju Syam memang panas. Nah, tetapi itu semua dilakukan dalam rangka menyelamatkan diri dari panasnya neraka jahanam. Dari panasnya neraka jahanam. Lebih baik kita merasakan panas di dunia walaupun menyengat, walaupun terik asalkan itu menjadi sebab kita selamat dari panasnya api neraka jahanam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ittaqun nara walau bisik kita merah. Jagalah dirimu, lindungi dirimu nanti hari kiamat dari siksa api neraka, walaupun dalam bentuk berinfak, bersedekah separuh dari satu butir kurma, separuh kurma. Nah, Artinya separuh kurma itu akan menjadi sebab seorang hamba dijaga dan diselamatkan Allah Azza wa Jal dari panasnya api neraka. Apalagi berjihad fi Sikitam roh Separuh kurma saja itu bisa menjadi sebab diselamatkan dari siksa api neraka, panasnya neraka. Apalagi berjihad fisabilillah. Nah, kita bersabar nah, dalam semua ibadah kita saat menghadapi rintangan, halangan apapun itu namanya, kita bersabar karena itu semua kita lakukan biiznillah subhanah menjadi salah satu ikhtiar dan usaha dari kita agar terhindar dari siksa api neraka. Nah, kalau kita merasa gerah apabila kita merasa tersiksa dengan panasnya sinar matahari, mestinya kemudian kita ingat lagi bahwa panasnya neraka itu lebih berkali-kali lipat bahkan berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan panasnya matahari di dunia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan narukum fit dunya juzun min sabi'ina juz'an min nari jahannam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan panasnya api di dunia yang paling panas, yang paling panas itu hanya satu dari 70 bagian panasnya api neraka. Nah, ya memang panas, tetapi tentunya kita tidak akan bisa menahan panasnya api neraka. Maka melalui ibadah-ibadah nah, berjuang visa bi amwalina wa anfusina dengan harta yang kita punya, dengan waktu yang kita punya, dengan tenaga yang kita mudah-mudahan itu menjadi sebab kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari siksa api neraka dari panasnya jahanam dari panasnya jahanam. Itu cerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi diturunkan oleh Allah Azza wa Jal terkait dengan perang Tabuk. Sahabat berhadapan dengan kaum munafikin, berhadapan dengan kekuatan Romawi, sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar itu terkait dengan perang Tabuk, tetapi bukankah kita selalu menyatakan sebagai pengikut salafus saleh, ittiba kepada salafus saleh menjadi pengikut setia generasi terbaik umat ini, termasuk pengikut setia sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun di antara kita yang mengaku ingin menjadi pengikut sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan dan salah satu pembuktiannya adalah mewarisi semangat juang para sahabat di dalam berjuang fi sabillillah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka berjuang menahan panasnya matahari. Maka kita bisa mencontoh mereka dengan berusaha sabar di bawah sengatan matahari, teriknya sinar siang hari ini, untuk kemudian melanjutkan kerja bakti ngecor misalkan. Kalau zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mereka bersahabat dengan bahan, bahan makanan yang serba terbatas. Kita alhamdulillah lebih dari cukup. Bahkan makanan masih ada yang sebagian belum dimakan belum habis. Ada yang makanan kering, makanan basah. Kalau minuman alhamdulillah lebih bergalon-galon di sana. Mungkin yang jadi masalah sekarang adalah air untuk melanjutkan ngecor dengan air untuk kamar mandi keperluan kita buang air. Tapi itu tidak masalah. Bandingkan dengan para sahabat tadi yang harus menyembelih unta untuk diambil airnya, bukan untuk diambil dagingnya, untuk diambil airnya. Karena unta itu bisa menahan atau menampung air dalam jumlah yang sangat besar sekali. Nah, kalau para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tinggalkan sawah ladang kebun, padahal sebentar lagi akan panen raya selama 50 hari, kita hanya meninggalkan satu hari. Nah, masih bisa ditunda besok untuk Daud. Begitu Pak Sarjio? Mana Pak Sarjio? Kan gitu. Bisa ditunda besok kan Daudnya? Kalau bahasa ngapak sini Daud apa Mas? Oh Daud juga sama berarti. Sama-sama ngapak kita. Iya karena Sumpio itu masuk wilayah Kulon Progo. Masuk wilayah Kulon Progo Sumpio ini. Jadi wilayah satu Jawa yang paling luas itu Kulon Progo. Purworejo masuk Kulon Progo, Kebumen masuk Kulon Progo, Sumpuyuh juga Kulon Progo. Wajar kalau bahasa dan istilahnya sama, Dawud kan itu. Sahabat 50 hari itu sudah mau panen kuning-kuning mau diset begitu. Kalau bahasa kita harus ditinggal. Insya Allah. Harus ditinggalkan. Kita cuma satu hari. Yang kerja di kantor, yang kerja di toko, yang kerja sama orang lain, ikut orang lain. Bisa cuti satu hari, bisa izin satu hari. Ya mungkin kita meninggalkan anak-anak yang menangis sekarang di rumah, telepon SMS, "Bah, pulang, bah, neng tiba, ke Bali." Kan itu. Kalau yang anak-anak ngapak misalnya, "Neng tiba, bah," kan gitu. Mereka para sahabat 50 hari 50 malam meninggalkan anak istrinya tanpa bisa berkomunikasi secara langsung. Sekarang pakai WhatsApp bisa, pakai media sosial yang bisa, yang agak-agak suki sedikit pakai SMS, yang lebih suki lagi langsung telepon kan itu dulu para sahabat 50 hari putus tanpa komunikasi. Isinya tawakal, yang berangkat tawakal, yang ditinggalkan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu satu ekor unta untuk 18 orang, kita satu truk untuk 32 orang. Kan gitu. Kan rombongan kelompokan ada 32 orang. Satu truk tapi cukup. Kalau unta capek, kalau truk enggak. Nah, Artinya kita bisa mencontoh, mewarisi semangat mereka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad fisabilillah. Dan yang kita lakukan sekarang ini juga bagian jihad fisabilillah karena menuntut ilmu agama kemudian secara umum ibadah itu adalah jihad. Secara umum semua bentuk ibadah adalah jihad fisabilillah. Termasuk kita menuntut ilmu, belajar ngaji, kerja bakti seperti ini, itu pun jihad fisabilillah. Nah, yang kita harapkan dalam kegiatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan kita dan sebagai amal soleh kita. Kita pun berharap bahwa ini juga termasuk amal jariah kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Kan gitu. Ini termasuk amal jariah, sedekah jariah ini. Nah, wah yang sedekah jariah kan yang nyumbang duit aja. Siapa bilang? Nah, yang namanya sedekah jariah itu bukan hanya yang memberikan dana. Ini saya tanggung semua. 120 juta. Mulai dari besi, pasir, koral, biaya tukang saya yang nanggung. Nah, sehingga pahala sedekah jariah itu hanya untuk dia saja. Tidak seperti itu. Nah, rahmat Allah itu amat luas. Sedekah jariah pun bisa kita raih. Untuk kita yang ikut kerja bakti nyumbang tenaga. Nah, mudah-mudahan itu tuh amal jariah karena bangunan ini kan nanti akan digunakan sebagai kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, 6 kelas gitu kan, 6 kelas, di atasnya nanti akan direncanakan tiga ruang sebagai asrama. Kalau di bawah dibagi 6, di atas dibagi tiga sebagai ruang. Di sana akan belajar. Nah, mudah-mudahan sampai waktu yang panjang Bukan hanya generasi, dua generasi, tiga generasi. Mungkin sekarang yang belajar dari 20 orang, besok 40 orang, besok 100 orang. Kalau di total yang alumni sampai 500, 700 orang. Karena kita berpikir 15 tahun yang ke depan, 20 tahun yang ke depan yang kita lakukan ini biiznillah termasuk usaha kita menanam atau menabur bibit-bibit kebaikan sedekah jariah sehingga harapannya saat pun kita sudah meninggal dunia pahalanya terus mengalir besarannya pahala apakah sama dengan orang yang menyumbang atau yang menanggung biaya semuanya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala tugas kita bukan menghitung-hitung bukan membanding-bandingkan pahala saya dan dia lebih banyak mana tapi yang terpenting adalah ikhlaskan niat. Kan begitu. Laksanakan ini semua dengan tulus. Demi mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup kita ini akan berharga dan bermakna. Ketika hampir di setiap tempat. Kita taburkan bibit-bibit kebaikan dari kita. Kan itu ada dengan acara kerja bakti di sini ikut. Kerja bakti di sana ikut. Ngecor di sana ikut. Apalagi bangun masjid. Apalagi bangun pondok. Ikut, ikut, ikut, ikut. Sehingga di setiap tempat bibit-bibit kebaikan itu kita tebarkan. Nah, sama halnya ketika kita yang berprofesi sebagai petani, tentu akan sangat bahagia sekali. Lelahnya, capeknya, letihnya akan hilang. Nah, ketika bibit yang sudah ditanam tumbuh, kemudian tinggi, mulai muncul bulir-bulirnya, apalagi kuning, siap dipanen, capek, lelah, letihnya hilang. Nah, maka nanti pada hari kiamat, insya Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal masukkan kita semua ke dalam surganya bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma amin. Semua capek, lelah, letih yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman hilang seketika. Nah, dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang penduduk surga. Saat hidupnya di dunia, orang menderita dan sengsara. Tidak ada orang yang lebih menderita dan lebih sengsara dibandingkan dia. Selama hidupnya di dunia susahnya minta ampun, luar biasa. Hidupnya susah banget, semuanya serba susah. Nah, yusbahu fil jannati sabghah. Orang seperti ini tetapi dia beriman kepada Allah, beriman kepada al-yaumil akhir, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Orang yang paling susah dan sengsara secara duniawi ini dicelupkan ke dalam surga, dimasukkan surga, terus ditarik lagi. Sebentar sekali. Dikeluarkan lagi. Orang ini ditanya, hal marrabika syiddatun qat, hal marrabika bu'sun qat. Ditanya, selama ini kamu pernah nggak rasakan susah? Nggak pernah. Pernah kamu merasakan sengsara? Nggak pernah. Jadi susahnya dia, sengsaranya dia di dunia itu, seumur hidupnya, hilang seketika, sekejap tidak tersisa, hanya karena apa? Dimasukkan di surga sebentar, cecet. Kalau bahasanya Yusuf fil jannati sabwa, dicelupkan sekali celup cet. Hilang. Jadi capek kita, lelah kita, letih kita, ngantuk kita, basahnya kita yang tadi malam kehujanan, kan itu harus nahan, mau buang air nggak ada air, padahal mau buang air katanya, kok nggak ada air, kan itu. Capek, lelah, letihnya kita, pengorbanan kita, pekerjaan ditinggalkan, uang juga kita keluarkan membantu ini membantu itu, urunan ini urunan itu. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal kebaikan kita, Allah terima ya. Kita ikhlas betul-betul karena ikhlas, bukan karena malu, bukan karena melu-melu, karena dia memang betul karena ingin beribadah, ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tercatat sebagai kebaikan nanti pada hari kiamat ketika kita semua dipertemukan Allah di surga, mudah-mudahan demikian. Itu capek, lelah, letih itu hilang, Mas. Hilang. Padahal kita kan cuma satu hari. Kalau yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, itu sepanjang hidupnya susah, sepanjang hidupnya pas sengsara. Nah, lapar, haus, rumahnya sempit, ya pakaiannya apa pakaiannya pas-pasan semua serba sulit tapi semuanya hilang ketika dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali celupan, apalagi di surga nanti kan kekal selama-lamanya. Jadi, wallahu alam bisawab jam 1 kurang 4 menit. Kita bisa persiapan 4 menit. Uh. Wow. Ya, gimana biar segera selesai? Wong sudah 2/3 kayaknya ya. Ya, gitulah dianggap aja begitu. Ada yang kalau misalkan berpikir, wah pasirnya kurang, ini sedang dalam perjalanan pasirnya nggak usah khawatir, banyak pekerjaan untuk kita. Dan itu um, pasirnya, wah materialnya kurang ini. Gitu Pak Dadang ya? Tenang, pasir sudah dihubungi. Oh pasir sudah dihubungi. Pasir sudah dihubungkan. Mudah-mudahan segera datang. Nanggung. Kalau bahasanya Mas Heru, gawe kesainan ke aja setengah-setengah. Ya, um, tinggal sedikit lagi, nanggung. Itu udah diselesaikan sekaligus. Wallahu a'lam ada Adapun istirahatnya nanti di di surga betul. seratus buat ikhwan anda. Yang ngajari siapa itu? <laughs> Mas Dadang kayaknya. Istirahatnya bukan di rumah, istirahatnya di surga, bukan di rumah. Capek. Kalau istirahat di rumah nggak mungkin istirahat mas. Udah ditanya istrinya, apa oh, mas mau? Eh, anak oh biar orang lain bibi. udah. baru makler sebentar sudah sholat subuh. Aktivitas lagi memang istirahat kita itu di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya. Jangan sampai dari 4 menit jadi 3 menit.